amal yang mulia yaitu talabul ilm. Kita duduk di majelis ilmu dalam rangka mengkaji dan membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, kaum muslimin <clears throat> dan Muslimah kita berharap semoga hadirnya kita di majelis ilmu ini kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang beramal dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam man saraka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah Barang siapa yang menempuh satu jalan Yang di jalan itu Dia mencari ilmu Ilmu agama Ilmu tentang Al-Quran Ilmu tentang Hadis-hadis Nabi Alaihi salatu wassalam Maka Pasti Allah mudahkan baginya Dengan ilmu tersebut Jalan menuju surga Hadirin sekalian, tentu tak seorang pun yang telah mengatakan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir kecuali pasti cita-cita cita-cita tertingginya adalah surga. Maka betapa dia akan bersemangat mendengar berita gembira dari Rasul alaihi salatu wassalam bahwa di situ ada cara untuk bisa meraih surganya. Yaitu salah satunya adalah dengan dia menempuh jalan menuju majelis ilmu. Hadirin sekalian, semoga sejak kita melangkahkan kaki dari rumah kita atau sejak kita mengayuhkan kendaraan kita dari rumah kita, maka kita termasuk beramal dengan hadis ini sehingga kita pun berharap semoga Allah Ta'ala memudahkan kita dengan ilmu yang kita pelajari jalan menuju surga. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam telah menegaskan dalam sabda beliau yang lainnya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Hadirin sekalian, maka kita di majelis ini akan berupaya untuk kita bisa menuntut ilmu agama yang dengan itu kita berharap ilmu yang kita pelajari ini bisa membuahkan amal yang saleh. Karena tidaklah ilmu dipelajari kecuali dalam rangka untuk diamalkan. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam salah satu ayatnya yaitu di surat Al-Asr yang mana surat Al-Asr ini merupakan termasuk di antara surat-surat yang terpendek di dalam Al-Quran. Namun demikian, makna dan kandungannya sangatlah luas. Allah Subhanahu wa taala berfirman wal asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا demi masa sesungguhnya seluruh manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman beramal saleh saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran pada ayat ini Allah Ta'ala bersumpah dengan salah satu makhluknya yang bernama waktu. Yang bernama masa. Demi waktu. Yang waktu itu adalah silih pergantian siang dan malam. Sekali dia bergeser menjadi sehari semalam. Sehari semalam terus bergeser dan bergerak menjadi sepekan. Sepekan menjadi satu bulan. Satu bulan menjadi satu tahun dan seterusnya. Terus waktu ini bergerak. Tiada tiada henti dan dari disitulah umur manusia terletak. Ya. Umur dia terus bertambah yang berarti demikian sebaliknya dia semakin mendekati ajalnya. Yang disitulah letak amal-amalnya. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu karena manusia apakah dia bisa memanfaatkan waktunya dengan mengisinya memanfaatkannya untuk beramal saleh, memenuhinya dengan amal saleh. Apakah sebaliknya waktu terus berjalan tanpa ada satupun manfaat yang bisa dia raih? Hadirin sekalian, karena itu masing-masing orang sesuai dengan orientasi kehidupannya. Dia menghargai waktu. Ada yang mengatakan bahwa waktu adalah uang. Karena dia orang yang memang mengejar uang, mengejar harta, mengejar dunia. Bagi dia, jangan sampai terlewat sedikit pun untuk meraih, untuk mendatangkan keuntungan berupa uang ya, sampai berlalu waktu satu menit saja tanpa ada uang yang masuk. Ini bagi barang siapa yang mengejar dunia. Maka orang-orang yang mengejar akhirat tentu akan memanfaatkan waktu dengan amal saleh. Dengan iman dan amal saleh jangan sampai dia terlewat satu detik pun tanpa dia lewati dengan gerakan lisan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanpa dia isi dengan amal-amal yang berisi yang merupakan bernilai ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka hadirin sekalian, inilah waktu menunjukkan sangat pentingnya waktu ini maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu agar manusia merenungkan dan memahami sangat pentingnya waktu ini. Ya. Maka dia hendak menuju ke mana? Apa yang dia hendak raih dalam kehidupan ini, disitulah dia akan memenuhi waktunya Jika dia orang-orang yang mengejar dunia, maka waktunya pasti akan terus dia kejar, dia isi, dia habiskan untuk dunia. Dan sebaliknya, seorang yang mendambakan surga Allah Ta'ala, yang mendambakan ridha Allah Ta'ala, maka dia tak ingin kehabisan waktu, tak ingin kehilangan satu detik pun dari waktu-waktunya untuk selalu dia gunakan beraktivitas dan berbuat yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai mendatangkan murkanya. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan karena ini pula Allah Subhanahu wa taala melanjutkan setelah Allah bersumpah dengan waktu Allah lanjutkan pada ayat berikutnya Allah jelaskan untuk apa dia bersumpah karena Allah ingin menjelambaikan poin berikutnya innal insana lafi khusr setelah Allah tekankan, Allah kuatkan permasalahan yang hendak Allah sampaikan ini dengan sumpahnya wal asri. Kemudian Allah ucapkan berikutnya dengan huruf inna yang berarti sesungguhnya innal insana sesungguhnya semua manusia lafi husrin di situ ada huruf lam dalam bahasa Arab yang huruf lamnya pendek. Bukan huruf lam panjang. Kalau huruf lam yang panjang itu maknanya tidak. Tapi kalau huruf lamnya pendek itu maknanya sebaliknya. Ya, berarti uh, kalau yang tadinya adalah tidak maka huruf lam yang pendek sebaliknya berarti sangat menekankan kepada suatu makna. Sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Semua manusia merugi tanpa kecuali. Tak ada manusia pun kecuali dia merugi. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan ini yang memberitakan kepada kita dengan berita ini yang dia adalah pencipta manusia bahkan Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta seluruh alam semesta maka sang Halik sang pencipta tentu sangat mengetahui tentang ciptaannya Allah pencipta manusia, tentu Allah sangat mengetahui tentang makhluk yang bernama manusia ini yang telah Dia ciptakan. Maka Allah katakan bahwa semua manusia merugi, tak ada satupun yang beruntung. Maka para hadirin sekalian, sadarilah bahwa Anda termasuk dalam manusia yang Allah sebut merugi tadi maka suatu kewajiban bagi Anda untuk melepaskan dan membebaskan diri Anda dari kerugian itu. Rugi Anda di dunia ini, bahkan juga rugi di akhirat. Maka bagaimana supaya terlepas dari kerugian ini? Tentu kita nggak mau menjadi hamba yang merugi. Bukan demikian. Kalau berdagang, merugi itu sesuatu yang sangat-sangat dijauhi. Ya. Modal 10 juta, ya boleh. Setelah satu tahun, ternyata justru menjadi 7 juta. Itu rugi. Anda harus bisa 10 juta menjadi 15 juta. Itu beruntung. Bagi orang yang dengan 10 juta menghasilkan 20 juta akan bilang kepada yang 15 juta, kamu rugi. Kenapa kamu? Saya mestinya kamu bisa beruntung sampai 20 juta. Kenapa cuma 15 juta? Nah bagaimana dia akan mengatakan kepada temannya yang ternyata dari 10 juta justru menjadi 7 juta. Bahkan dalam urusan yang tidak terkait dengan materi saja bisa dikatakan rugi. Kamu nggak ikut tadi. Rugi kamu nggak ikut. Kalau sudah dikatakan rugi, mesti dia nggak suka, nggak rela. Kenapa saya nggak ikut tadi? Kenapa saya nggak menyaksikan peristiwa itu? Kamu rugi nggak ikut makan tadi, rugi juga. Padahal dia tadi pagi sudah makan. Tapi dia nggak mendapatkan yang lebih dari itu, maka dikatakan rugi. Kalau sudah dikatakan rugi, pasti dia akan menghindar darinya. Jangan sampai saya merugi yang berikutnya. Rugi kamu, kenapa kamu nggak sekolah? nggak meraih gelar yang ini dan itu, rugi kamu. Nah, tapi kira-kira pernah nggak ada yang mengatakan rugi kamu tadi? Kenapa kamu jam 8 sampai jam 9 tadi kamu kok nggak salat duha ya? Ya, dia baru merasa rugi kalau nggak diajak ke satu tempat atau nggak nggak bisa ikut makan atau uangnya nggak berkembang. Tapi jarang yang merasa rugi kalau tadi pagi kamu nggak salat duha atau tadi malam kamu bangunmu terlalu mepet dengan subuh sehingga kamu nggak bisa dia mulai sekedar memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tiga rakaat. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini salah satu bentuk kerugian. Di antara bentuk-bentuk kerugian. Saya gambarkan ini untuk memahamkan kepada kita bahwa kita mesti nggak rela kalau dikatakan merugi. Baik para mengejar dunia, orang-orang yang mengejar dunia maupun orang-orang yang mengejar akhirat. Walaupun memang berbeda, orang yang mengejar dunia dia tidak akan merasa rugi terkait amal-amal akhirat. Ya. Namun ini sekedar menggambarkan kerugian. Nah, di ayat ini Allah katakan semua manusia merugi, benar-benar di dalam kerugian. Semua manusia benar-benar di dalam kerugian. Maka kita sedih sudah tergambar bahwasanya kita mesti nggak rela dikatakan merugi. Nah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala pencipta manusia telah mengatakan manusia merugi? Maka wajib bagi kita untuk membebaskan dan menyelamatkan diri kita dari kerugian itu. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat ini semua manusia merugi benar-benar berada di dalam kerugian yang Allah kuatkan dengan sumpah tadi dan Allah tekankan dengan dua kata yang menunjukkan penekanan. Inna dan la. Yang lanya pendek, bukan la yang panjang. Maka Allah sebutkan perkecualian. illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Maka sifat-sifat inilah yang harus dimiliki agar manusia terlepas, terbebaskan dan terselamatkan dari kerugian. Maka selamatkanlah diri Anda dengan memiliki empat sifat ini. Dan wajib bagi Anda untuk memiliki empat sifat ini. Sehingga Anda bisa terselamatkan dari kerugian baik di dunia maupun di akhirat. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah Yang pertama, kecuali orang-orang yang beriman. Hamba-hamba yang beriman, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dia Ikrarkan itu dalam dua kalimat syahadat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan demikian. Yang dengan itu kita telah menyatakan sebagai seorang yang berislam, seorang yang beriman. Demikian pula wajib kita beriman terhadap malaikat-malaikat Allah. Wajib beriman pula terhadap kitab-kitabnya, para rasulnya. Wajib pula kita beriman kepada hari akhir. Beriman kepada Allah, tapi saya nggak percaya ada hari akhir. Bahwa manusia nanti setelah kematian akan dibangkitkan. Saya nggak percaya. Maka dia orang bukan orang beriman. Termasuk beriman kepada hari akhir adalah bahwa manusia pasti akan ditanya di alam kuburnya. Yang disebut dengan fitnatul qabr. Dan manusia pasti akan akan dengan fitnatul dengan fitnatul qabr itu apakah dia akan mendapatkan nikmat kubur ataukah azab kubur ini harus dia imani. Ya boleh dia kemudian mengatakan saya nggak percaya ada nikmat kubur atau azab kubur. Buktinya kalau kuburan itu digali nggak ada bekas-bekas. Ini orang seperti ini belum beriman. Walaupun dia menyatakan beriman kepada Allah, tapi dia tidak percaya terhadap berita yang Allah sampaikan melalui Rasulnya yang berarti dia telah mendustakan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia juga harus beriman dengan ini semua. Juga termasuk iman adalah beriman terhadap takdir bahwa semua peristiwa dan kejadian di alam ini Pasti sudah Allah takdirkan. Tak ada satupun peristiwa yang terjadi yang tidak Allah kehendaki dan tidak atau di luar takdirnya. Tidak ada. Pasti semua terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, kita wajib beriman. Yang ini disebut dengan arkanul iman, rukun iman yang enam maka kita tentu wajib mengetahui, mempelajari apa itu iman agar iman kita menjadi iman yang benar. Nah, disinilah wajib kita mengerti ilmunya. Mengerti ilmu sehingga kita menegakkan iman kita di atas dasar ilmu bukan di atas dasar sekedar ikut-ikutan. Ya. Kebetulan saya lahir dari orang tua yang muslim, bapak muslim, ibu muslim. Alhamdulillah nikmat. Tapi ya kebetulan saja. Kalau seandainya nggak kebetulan seperti itu, ya bisa jadi lain urusannya. Para hadirin sekalian, dalam urusan iman kita masing-masing harus menegakkannya di atas ilmu. Tidak boleh hanya sekedar ikut-ikutan. Nah, makanya para ulama menyebutkan ilmu yang paling utama yang harus dipahami oleh setiap muslim adalah ilmu yang kelak dia akan ditanya oleh dua malaikat mungkar dan nakir di alam kuburnya. Pasti sejak itu dia pasti akan ditanya. Dia nggak akan ditanya, kamu dulu penghasilannya berapa? Kamu dulu pekerjaannya apa? Kamu dulu menikah dapat orang mana? Nggak ada itu. Kenapa kendaraanmu cuma sedan? Kenapa bukan Toyota? Kenapa bukan ini? Kan ditanya itu. Ketahuilah bahwa kita akan ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Gampang, saya sudah tahu. Sudah paham saya. Sejak kecil saya ngerti ilmunya. Man rabbuka gampang jawabnya. Siapa nabimu? Ya, yang ngerti. nggak mungkin lupa sudah. Maka ketahuilah hadirin sekalian. Rahimani wa rahimakumullah. Bahwa jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini erat kaitannya dengan iman kita. Selama di dunia erat kaitannya dengan amalia kita terkait dengan iman tersebut. Tak hanya sekedar seperti orang menjawab ujian. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya yusabbitullahu Allahu alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya fil akhirah. Allah lah yang akan mengokohkan orang-orang beriman sabit, salah satu al-qaulu sabit adalah kemampuan dia ketika menghadapi pertanyaan tiga malaikat atau dua malaikat. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menceritakan kepada kita, memberitakan kepada kita perjalanan ruh, Nabi memberitakan perjalanan ruh seorang mukmin Ketika menjawab, ketika ditanya dengan pertanyaan tiga pertanyaan ini, maka sang mukmin menjawab, Rabbi Allah wa dinil Islam wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Allah yang memberikan al-qaulu tsabit Sementara Bagaimana nasib seorang yang kafir, seorang yang murtad, seorang yang keimanan yang tak kokoh ketika di dunia. Ketika ditanya dengan pertanyaan ini, dia menjawab, "Ha, la adri. Sami'tu nas yakuluna syai'an Fakultu. Kenapa dia mengatakan Gak langsung, saya tidak tahu. Karena dengan hah, hah tadi dia teringat sesuatu. Yang dia berupaya untuk mengeluarkan bisa menjawab itu, namun terhalangi dia. Gak mampu dia karena saat itu yang dia butuh al-qaulus tidak Allah berikan pada dia. Sehingga dia berusaha mengingat, guru saya menjawab, berusaha mengatakan sesuatu sebagai jawaban dari pertanyaan itu. Namun dia terhalangi. Sehingga yang keluar dari lisannya adalah ucapan ha ha. Setelah dia nggak mampu, dia katakan la adri, aku tidak tahu. kalau ditanya ujian ya, calon CPNS nggak bisa jawab ya resikonya apa nggak jadi PNS tapi dia masih bisa hidup masih bisa kerja yang lain lah bagaimana nasib anda nanti yang tidak ada anak, tidak ada istri, tidak ada harta, tidak ada ayah lagi, tidak ada ibu, tidak ada. Jadi Anda menghadap Allah seorang diri akan mempertanggungjawabkan semua amal itu, amal-amal Anda di dunia dulu. Ya. Maka dia ini mengatakan, ya Adri, aku tidak tahu. Kenapa dia punya sesuatu? Mungkin memang dia ngerti tentang tentang tentang Allah, namun dia tidak pernah berilmu tentangnya sehingga iman dia tidak kokoh tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala atau dia mendatangkan sesuatu, melakukan sesuatu yang bisa membatalkan iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia tidak bisa menjawab. Kemudian dia hanya bisa mengatakan selanjutnya sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Memang aku di dunia dulu hanya mendengar orang mengatakan kayak gini, mengatakan iman kepada Allah, orang mengatakan itu, maka aku pun ikut mengatakannya. Iman kepada Rasul, aku pun ikut-ikutan mengatakannya. Menunjukkan apa? Iman dia dibangun di atas ikut-ikutan saja bukan di atas ilmunya sehingga tidak melahirkan iman yang kokoh iman yang hakiki para hadirin sekalian rahimani wa rahmatullah dari sinilah para ulama kita menjelaskan ya bahwa dalam urusan iman kita wajib mengerti ilmunya kita wajib mendasarkan iman itu di atas ilmu Tak boleh membangun akidah, membangun keimanan di atas sekedar ikut-ikutan. Pelajarilah keimanan Anda. Karenanya dulu para sahabat Nabi sering mengajak, "Ta'al bina najlis." Atau "Ta'al najlis ma'ana nu'min sa'atan." Kemari. Duduk sejenak bersama kami kita beriman sejenak. Artinya apa? Kita menambah iman sejenak. Kita mempelajari tentang iman sejenak. Sehingga iman Anda benar-benar kokoh di atas ilmu. Benar-benar iman Anda terus dikuatkan dengan ilmu. Dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bimbingan sabda-sabda Rasul alaihi salatu wassalamah ya, dengan arahan dan pemahaman para ulama salafus saleh sehingga iman terus subur, terus kokoh, terus kuat dan mendapatkan cahaya cahaya ilmu. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sehingga yang pertama supaya seorang terlepas dari kerugian maka dia harus berilmu, harus belajar yang dengan ilmu ini dia bisa menegakkan imannya. Karenanya Allah Taala perintahkan dalam ayatnya, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Fa'lam berilmulah kalian, belajarlah kalian tentang la ilaha illallah. Kalimat yang sudah sering kita ucapkan, kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah dan itu nggak berhenti di lisan. Harus diamalkan harus ngerti konsekuensinya nah supaya bisa ngerti konsekuensi dan bisa mengamalkannya perlu belajar dan hadirin sekalian masalah iman ini ya, yang iman itu sangat butuh kepada ilmu ya, Allah sudah mengatakan kepada kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali kamu berada atau sebagai seorang yang berislam. Wailah ya para hadirin sekalian ujian, cobaan dan rintangan yang membuat seseorang bisa tergelincir dari keimanannya sangat banyak. Kita jangan merasa aman Jangan merasa saya sudah ngerti. Ya, saya sudah muslim sejak lahir. Gak mungkin saya murtad, gak mungkin saya menyimpang. Jangan. Sekarang ujian sangat banyak, cobaan banyak. Perkara urusan dunia saja, urusan berjual beli, urusan utang piutang itu bisa menyentuh dasar-dasar iman. Banyak orang-orang yang sekedar karena urusan hutang atau bahkan lebih murah daripada itu bisa dia tukar imannya itu. Belum lagi sekarang ini tak sedikit pemikiran-pemikiran yang terus ditebarkan baik itu pemikiran kiri komunis bahkan ya, yang jelas-jelas anti Tuhan itu bisa laku di tengah-tengah orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Karena itu jangan heran Nabi Alaihissalam menggambarkan ya, betapa cepatnya seseorang itu bisa tergelincir. Yusyuhur rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira Seseorang di pagi hari masih mukmin, di sore hari bisa kafir. Sudah jadi kafir dia. Jarak antara waktu pagi sampai sore saja. Banyak aktivitasnya dia karena itu. Yeah. Bahkan di waktu yang mestinya dia istirahat, sore hari dia masih mukmin, pagi sudah menjadi kafir. Apa yang dia lakukan di masa malam hari itu? Kok bisa dia pagi mau sore masih mukmin, pagi sudah jadi kafir? Maka hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah betapa bas dahsyatnya ujian dan cobaan ini ya, yang di dalam bahasa syariat disebut sebagai fitnah yang akan menguji terus keimanan kita karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan seorang mengatakan saya beriman tanpa ada ujian pasti dia akan diuji untuk Allah ketahui siapa yang jujur dalam keimanannya siapa yang tidak hasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun apakah manusia mengira dia dibiarkan mengatakan amanna kemudian mereka nggak diuji lihat dulu bagaimana para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang para sahabat ini menemani manusia terbaik, bahkan mereka sendiri generasi yang terbaik. Bagaimana mereka menjadi generasi yang terbaik? Enggak begitu saja. Mereka harus menghadapi ujian, cobaan. Bahkan harus berperang mengangkat senjata melawan orang-orang kafir demi mempertahankan iman, mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala harus berjuang demikian pula harus mendakwahkan agama ini kepada umat manusia sehingga benar-benar terasa Islam sebagai rahmatan lil alamin ya. diuji sehingga memang apa bahwa ujian itu pasti datang nah disinilah seorang harus terus kokoh imannya nah supaya kokoh diantara sebabnya adalah ilmu belajar agama. Karenanya tadi ketika menafsirkan ayat yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit di antara sebab untuk bisa meraih al qawlu tsabit ini adalah ilmu, ilmu agama, ilmu din, ilmu tentang Al-Qur'an, ilmu tentang as-sunnah yang para ulama kita salafun salih telah menjelaskan mengajarkan kepada dia tentang makna-makna Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. Hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ini poin pertama. Untuk kita bisa membebaskan dan menyelamatkan diri kita dari kerugian yaitu apa? Beriman. Dan iman itu tidak akan benar, tidak akan sah kecuali harus dibangun di atas ilmu. Maka wajib kita belajar agar kita bisa menjadi benar-benar memiliki sifat yang pertama ini. Kemudian para hadirin sekalian, wa amilus salihah. Yang kedua, beramal saleh. Beramal saleh. Seorang harus beramal saleh. Tak hanya dia belajar, ngerti ilmu saja, tapi dia juga juga harus mengamalkannya. Ya, harus dia mengamalkannya. Kalau dia ngerti ilmu, tapi dia nggak mengamalkannya, maka dia merugi. Nah, tahu ilmunya bahwa sholat itu harus salat lima waktu itu harus berjamaah. Kalau dia mengerjakannya dengan berjamaah maka nilainya menjadi 25 atau 20 derajat lebih utama dibandingkan salat sendiri. Kalau dia sholat berjamaah, maka setiap langkahnya ya, dari rumah menuju masjid, satu langkah itu menaikkan satu derajat, menghapus satu dosa. Langkah berikutnya satu derajat, satu dosa dihapus. Terus begitu. Semakin banyak langkah kaki dia, semakin banyak. Semakin tinggi derajatnya dan akan semakin banyak dosa dia diampuni oleh Allah Subhanahu Ngerti ilmunya, tapi dia nggak beramal. Gimana kira-kira? Rugi. Salatnya mestinya satu kali salat 27. Ya, tapi dia salat sendiri di rumah tok. Satu satu nilainya. ya Mestinya dia dengan melangkahkan kakinya ke masjid berapa derajat yang dia raih dan berapa banyak dosa tapi dia nggak melangkah kaki rugi mungkin sebagai gambaran pendekatan ya biasanya orang kalau dikasih gambaran dunia itu lebih lebih ngerti biasanya Seorang siapa yang datang di majelis ilmu di masjid ini, ya. Yang datang pertama dapat umroh, gimana kira-kira? Ya. Yang hadir di kajian tanggal 14 Syaban di Masjid Babu Salam, orang yang pertama datang akan mendapatkan apa? tiket umroh gratis. Ya. Yang terlambat nomor dua akan dapat kendaraan misalnya ya, Toyota Alphard misal kira-kira gimana ya, cepet-cepetan dia yang datang terakhir Aruki ah, rugi ya. dia datang memang datang ke masjid dapat belajar tapi rugi dia yang dapat hadiah tadi kan salah sendiri dia tahu tapi nggak mau cepet-cepetan datang artinya apa nggak mau beramal atau nah, kalau dia jualan, kamu kalau jualan ya di musim liburan ini wah kamu sehari saja ya dengan barang jualan yang sama itu sehari omsetmu bisa 10 kali lipat. Coba nanti ke tempat situ ya. Di hari itu di tempat situ. Kamu jualan sehari saja bisa dapat penghasilan kayak setahun. Ya. Ini enggak, tetap aja di situ. Tahu padahal, tapi nggak mau ke sana. Gimana kira-kira? Ya dia laku jualannya. Tapi dibandingkan yang ini, rugi dia. Nah, demikian pula orang yang ber berilmu namun nggak mengamalkannya. Bahkan kerugian itu bisa sampai pada tingkat yang sangat-sangat parah sehingga menyebabkan celakanya dia sehingga menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun betapa besar kemurkaan di sisi Allah ketika kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan Para hadirin sekalian, ilmu harus diamalkan. Barang siapa yang mengerti ilmu namun tidak dia amalkan maka celaka dia. Demikian pula amal. Amal. Amal dia harus ditegakkan, harus didasarkan di atas ilmu. Gak boleh dia beramal tanpa ada dasar ilmunya. Ya. Sehingga apa? Berilmu harus diamalkan dan setiap amal dia harus ditegakkan di atas ilmu. Kalau dia berilmu tidak beramal, Allah akan murka pada dia. Atau sebaliknya dia semangat beramal namun tidak didasarkan di atas ilmu maka dia akan tersesat. Maka dia akan tersesat. Nah inilah ciri yang ada kaum pada kaum Yahudi. Mereka tahu ilmunya, tahu Taurat, tapi nggak mau beramal dia. Tauratnya, kitab sucinya tidak mereka amalkan. Termasuk apa? Dia tahu dalam Taurat bahwa akan ada nabi akhir zaman yang keluar dari bangsa Arab yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tatkala nabi ini datang, mereka enggak mengamalkannya, tidak mau beriman kepada nabi ini. Padahal tahu. Sebaliknya beramal tanpa landasan ilmu itu ciri yang ada pada kaum Nasrani umat Nasara. Karenanya mereka adalah abdali. Nah inilah Yaum Yahudi sebagai umat yang al-maghdub alaihim. Umat yang dimurkai. Nasara adalah kaum yang abdalin. Yang sesat. Sedangkan al-ummah al-islamiyah Al-Ummah Al-Muhammadiyah, umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau berilmu dia amalkan. Kalau dia beramal pasti dia dasarkan di atas ilmu. Maka al-ummah al-islamiyah ilmu amaliyah katanya. Ya. Ilmunya itu diamalkan. Dan beramal ilmiah amalnya itu didasarkan di atas ilmu. Inilah al-ummal islamiyah, al-ummal muhammadiyah yang kita berlindung kepada Allah dari umat yang al-maghdub alaihim dan kita berlindung kepada Allah dari umat yang ad umat yang dimurkai oleh Allah dan juga umat yang tersesat. Ini yang kita doa. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim Waladhalin Ya Allah, berilah kami hidayah ke jalanmu yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat pada mereka. Kenapa? Allah beri nikmat karena dia berilmu dan beramal. Ya. Dan tidaklah dia beramal kecuali di atas ilmu. Ini orang-orang beri Allah beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalannya orang-orang yang kau murkai, bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Para hadirin sekalian rahimani wa wabarakatuh. ini sifat yang kedua supaya kita selamat dari kerugian. Kemudian yang ketiga, watawasau bil haqqi. Saling berwasiat dengan kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah ilmu. Amaliyah, amal ilmiah tadi itu kebenaran. Sehingga dia tawasau saling berwasiat untuk mau berilmu, mau belajar. Sehingga imannya menjadi iman yang benar. Demikian pula mau untuk selalu, selalu mau beramal. Setelah dia berilmu. Inilah hak. Sehingga hadirin sekalian, supaya seseorang terlepas dari kerugian, tatkala dia mengetahui kebenaran, dia tidak mencukupkan kebenaran itu ada pada dirinya saja maka dia pun menginginkan kebenaran itu diketahui juga oleh orang lain maka dia ajak dia ajak orang lain itu untuk juga mau dengan kebenaran itu mau belajar mau berilmu dan mau beramal watawasau bil haqqi. Ya, tak hanya dia berhenti saya ngerti tentang keutamaan suatu amalan. Dia ngerti bahwa seseorang itu wajib beriman, wajib bertauhid. Tapi dia diam saja, nggak mengajak orang lain, tidak menyampaikannya kepada orang lain kebenaran itu. Maka tidak demikian. Maka dia harus mengajak orang lain. Dia sampaikan. Baik itu kepada keluarganya, anak istrinya, ataupun karib kerabatnya, atau tetangganya, atau siapa saja dari umat manusia. Dia sampaikan ini. bis sobri. Dan yang keempat, saling berwasiat dengan kesabaran. Sabar. Kenapa? Karena untuk terus mau berilmu ya sehingga terus menegakkan iman dia di atas ilmu dan juga mau beramal sehingga amalannya itu tegak pula di atas ilmu ini terus tidak boleh berhenti tidak boleh terputus tidak boleh hanya musiman saja berlaku setahun dua tahun saja tidak terus Nah memang terkadang bosan, terkadang capek, ya. terkadang sibuk. Tapi terus, jangan sampai dia terpus. Nah di sini butuh kesabaran, sabar untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia terus beramal, terus mendasarkan amalnya di atas ilmu. Sabar dia di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah sabar untuk terus sholat sabar untuk terus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh berhenti sabar untuk terus menuntut ilmu sabar untuk terus bisa hadir ke majelis ilmu sabar kemudian apa sabar dari hal-hal yang Allah haramkan jangan sampai dia tergiur Jangan sampai dia tergoda untuk jatuh pada perbuatan yang haram. Sabar. Sebagaimana ibadah sholat itu harus dia sabar. Ya. Sebagaimana dia rajin menghadiri majelis ilmu harus sabar. Demikian pula dia tinggalkan sesuatu yang haram. Minuman keras, homer misalnya, perzinahan. Sabar dia, jangan sampai tergoda. Kemudian sabar yang berikutnya adalah sabar dari musibah atau ujian petaka yang menimpanya. Sabar ketika ada ujian berupa meninggalnya orang-orang yang terdekat misalnya. Sabar ketika penghasilannya berkurang misalnya, sabar ya maka dia harus bersabar. Para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ayat di surat Al-Asr ini sangat jelas menunjukkan kepada kita untuk menyelamatkan masing-masing kita dari kerugian. Nah, ayat yang pendek ini Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan tentangnya, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Kalau seandainya Allah tidak menurunkan ayat kepada makhluknya kecuali surat ini, niscaya cukup sudah. Kenapa? Karena seorang apabila dia memiliki dua sifat yang pertama, berilmu dan beramal saleh berilmu dan beramal saleh maka dia telah menyempurnakan dirinya ya sempurna dirinya sehingga dia menjadi termasuk orang-orang yang Allah berikan nikmat Allah lindungi dari orang-orang yang Allah murkai dan orang-orang yang tersesat nah apabila dia mengamalkan yang sifat ketiga dan keempat maka dia mengajak orang lain untuk juga mau sempurna. Ya, untuk juga mau sempurna. Sehingga para hadirin sekalian, kalau individu-individunya itu berilmu, beriman dan beramal, ya, maka akan sempurna dia. Bagaimana kalau individu ini membentuk satu keluarga? Lah bagaimana kalau keluarga ini membentuk satu masyarakat? Lah bagaimana kalau dia membentuk suatu negara? Dari yang sederhana ini dimulai dari individu-individu yang masing-masing individu juga mengajak maka akan terwujud kesempurnaan pada semuanya. Kesempurnaan pertama pada diri masing-masing. Allah mengatakan man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Barang siapa yang beramal saleh, baik dari dia pria maupun wanita, baik dia seorang pria maupun wanita, yang penting dia beramal saleh, wahwa mukmin dengan syarat dia beriman. Terpenuhi apa? Amal dan iman. Maka Pasti kami beri kehidupan padanya kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Ini balasan di dunia. Ya. Walanadziyannahum dan pasti akan kami berikan untuk dia ajrohum pahalanya dengan yang lebih baik dari apa yang mereka yang dulu mereka amalkan. Berarti balasan di mana? Di akhirat. Allah akan berikan padanya kebaikan di dunia dan di akhirat. Allah berikan padanya kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Apa syaratnya? Al-iman wal amal saleh. Nah, bagaimana kalau ini membentuk suatu masyarakat, suatu penduduk negeri? Kenapa masing-masing individunya seperti ini dan masing-masing individunya saling mengajak maka masyarakat yang seperti ini apa Allah katakan tentangnya? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Kalau seandainya penduduk satu negeri itu amanu beriman dan bertakwa. yakni beramal dengan amal ketaatan, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala maka kami akan bukakan untuknya barokah. Kami bukakan untuk penduduk negeri itu barokah dari langit maupun dari bumi. Para hadirin sekalian, maka bergembiralah. Ya, apabila kita benar-benar bisa melaksanakan empat atau memiliki empat sifat ini, maka kita sebagai individu akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat Demikian pula bagi suatu penduduk negeri yang mereka memiliki sifat-sifat ini, maka akan Allah berikan barokah dari langit maupun dari bumi. Ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bagi para hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.